astone sama cip Ngambung ngastone suami ki kaya dene ngambung Hajar Aswad. Lah maning bojone jenengan nirang aswade nemen. Katanya Pak Haji Irfan aku banget. sanes kula sisandam Pak Irwan jenengan piambak lho sing aku aswat nemen niki Pak Irwan sampai ngambung astok suami bagaikan ngambung hajar aswat dikulah suargone wong wadon bu neneke napa penduduk suargo ngenjang pun bakalan langkung kata yang istri lah ibune teng dalam kok murah senyum istri membahagiakan suami kanthi pasang wajah sumeh senyum sepisan teng ajenge suami. Hi. Iki kanjare kaya dene lunga kaji pisan. Senyum pindok Hi hi. Kaji pindok Senyum pingi suwi tak rolas. Ih. Ih. Ih. Ih. Ih. Ih. Ih. Ih. Lho ganjarane kaya dene lunga kaji pisan suwi tak rolas. Ngungkuli pak kaji Irfan. niku sampai senyum tok be ibadah tengah jengi suami apalagi ketika seorang perempuan dicarikan rizki kok diparingi harta teng suami ngucapnya syukur bu sepintena alhamdulillah bila alamin matur nembah nuwun pak ngucap batur suntok kanjere kait dene maca Quran telung puluh ngasih khatam aparat jos Eh, tapi jarang-jarang wong wadon dhewe dhewe ngecepe matur suwun. Dhewe duit malah ngomong ngomongke mu semenetok, wak Sekete wis singgung apa jaman siki? Lah mbok ngerti dhewek karepan kondangan gone kaki kharudin. Eh bocah sekolah pada njaluk bayaran sepatu, tas pada bodol barang store listrik, store arisan nuril gak akan Aki ngono kondangan isin kalau tangga terus celak budak kincun tong kabeh, sandal kicim putra Rafiani. nah saya ketemu sing gue ngapa? Maka kenapa hadis Nabi menyebutkan penduduk swargo ya ake wong tapi penduduk neraka sing ake ya wong Kenapa penduduk neraka kok juga ake wong wadon? ternyata sing lanang anu padha nang ngisor eh salah salah hati saya nanti mboten kata sedih penduduk neraka sing akeh wong wadon ternyata salu, sa, salah satu faktornya akeh tiang estri buatan saged jaga lisane buatan saged syukur atas suaminya seneng madak-madak nang wong lanang ngedek karo wong lanang liya buatan saged jaga lambe baik lamben dhuwur maupun lambe, eh, napunten pula mengisor <laughs> mboten sakit jaga lisan yang gini ku senang gentak nyentak karing wong lanang sampai kesampean gentak nyentak teng tiang kakung oh hukuman nih neraka jahanam gepak ge bapak matur kue rungok nah maaf bukan yang berani wong lanang kuwi mboten soalnya niki wonten cerita wonten tiang istri dume hayu dume pinter dume bisa golek duit ari si lanang kinya pelekna wong wadon kene sing iki pak oke ndi wonge <laughs> Mboten wonten insyaallah sholihah sedaya Allahumma. Dume bisa golek duit ari sing kakung ngeti plakena. isuk-isuk sing istri matangan masak sing kangkung digentak ora mangan mangan ayo mateng mangan mangan mangan mangan kok dikira dimpani ora mangan kemudian sing kangkung ninja balon bat <laughs> ngke disit bulano urung nafsu lagi dahar niku sing kangkung digentak misudun kue menemangan lawe jarak yen anake urung mangan mongon boy nembe romplok ku jerimangan bae Bu mergo sing SD modele kados niku sing kakung bengkersen gering-gering gering-gering mati kasih. maaf Pak cari <laughs> mereka pandan Sari menawi sensus penduduk antara dudak kali randa kata dudak, apa kata randa nih? kata randa nih? uh yang memper gue kena pake randane karena ternyata singkakung pada mati di disi degentaki prinsip wadon <laughs> Masya Allah Salu ala Nabi Muhammad Cerewet boleh Cerewet silahkan Kenapa cerewet diperbolehkan? Karena cerewet adalah tabiat Tabiat niku memang pembawaan Pembawaan wong wadon niku cerewet Orang kan orang kian ya pada ning cerewete sing manfaat cerewet kanggo tadarus Quran, cerewet kanggo sholawat, cerewet kanggo zikir, cerewet kanggo matur sing sae-sae. Jangan sampai cerewet kok ngalalat yang sanis, memfitnah dan lain sebagainya. Apa meneh gentak-nyentak wong lanang itu cerewet yang tidak diperbolehkan. Tapi bapakku ya ke kegeeran. Wong wadon cerewet mesti onten sebabnya. Wong wadon cerewet mungkin karena suaminya kurang pengertian. Nggih napa nggih? Ibu matur kowe rungokna. Maaf, bukan saya balas dendam. Saya hanya mewakili perempuan, Pak. Ki maaf maafain nun sewu ngapunten. Sing jenenge wong wadon pun ya rekasa. Laras, Bu. Rekasa kepen jajal dipikir, Pak. Wong wadir ki dina-dina tangine gasik nggih Bu. Rikat-rikat tumah ngopeni bocah asah-asah ngumbai gerabah, ngumbai paken bocah sekolah. Pada-pada kesel saya, dalu tetep purun melumah, Pak. Oh. Rekasane wong wadon nggih Bu nggih. Iya ta iya wong lanang karo wong wadon kuat wong lanang, tapi prakteke kuat wong wadon. bukti nyata kuat wong wadon sak menten katai piantun niki hasil dendenane wong wadon pak wong wadon orang ngeden orang pake ku ngomong udah oh, lahir kang wadu pak sejenet yang ngeden iku kosong ya bu apa mana kok hamil bulan tua uh turun miring orang kepenak melu apa kekemurep ora dadi Enggak ibu hamil sari kali kemurep nggih kasur kudu dipulangi dhisik bu wong wadon pak apalagi ketika sedang melahirkan perjuangan antara hidup dan mati air mata darah keringat mencampur menjadi satu ibunya menjerit kesakitan bapaknya menggari pos pos orang rumah sani mulanya jenya pelakakan wawadon ibu nggih ya terus kue rungokna tapi non sewu dukin dalam aja pada patuh cerewet boleh kesel memang ya wong wadon kesel ternyata tiang istri deking, ya masya Allah nyambut kawit teng dalam kawit isuk ngasih isuk maning titek kene kurang karuan bahkan ana bahasa jerek kesel ya wong wadon ini orang anak tepake orang keton mereka ketonnya tak barang sepele tapi kan anak tapi ini. Tapi kan keselewang wadon teng dalam, Bu. Kita seorang perempuan kadang tidak bisa menyaksikan bagaimana beratnya menjadi seorang kepala. Suami itu disebut kepala rumah tangga, istri adalah lehernya. Kepala niki adalah bagian terpenting di dalam rumah tangga. Maka ternyata jenengan dan kita diwastani wanita wanita tata. Maksudnya dados yang istri kenurut manut karo didikannya seorang suami maka tiang kakung ketika sedang ijab saja antuke ijab niku sampun atas nama Gusti Allah bimbing didik seorang istri bahkan ono apik alane wong wadon tergantung dari suaminya tiang kakung dinten-dinten teng sangkan paran sirah kanggo sikil sikil kanggo sirah memek geger adus kerengat banting tulang setengah mati entuk duit demi nyai ngene wong wadon teng dalem kalau di rumah seorang perempuan wajib sing rajin sing ayu sing wangi keleke disemprot karo lenga wangi wong wadon mambu agas handrok tulung rendeng ora dipek pantesan ket mau bebake pada menggrek watu ken bubuk ayune jemangkat kondangan tok mongkot kondangan ngantui hmm gue celakan lancip bagai celurit medura gintuan kandele ke iwak lohan balik kondanganan udan terus orang gawa payung celakin blobor persis kayak gerandong mulane ayune jak kondangan tok justru ayune wong wadon khusus untuk suaminya di rumah babake kondel saking bedamelan disambut kali senyuman tawani dagangan mm -hmm. ayang papi papi pada ngasakaken ngunjuk nopo ngunjuk kopi napa ngunjuk susu wetang teh <laughs> tapi karena ne matur susu aku manut ngunjuk kopi napa ngunjuk susu kan bapaknya milih siki kopine dhisik ya kena. Susune engko mangko bengi. Aja salah paham, susu kental manis Indomie Sak sampunipun taun jukanto daharan. Mhm. Ayang papi, papi badhe ngasakaken dahar nopo? Niki pun namung nyayur tahu karo pupu, Pak. Kan babake milih siki. Pupune dhisik ya kena. tempene nggo mongko bengi. Masya Allah. Bapake ya aneh. Wong ibune nganyur tahu karo pupu, ke tempe. Tapi aja salah paham. Sinti maksud teng bapake tempene niku tempe. Tempe. Tempe. tempe. Aha, tempe segitiga. Eh, mereka tentang tempe segitiga. Tenggen kulo diarani tempe contong. Cara mereka apa? Tempe buntel. Bungkel. Buntel. Buntel. Oh, tempenya dibuntel-buntel. Ah, iya iya iya iya iya iya. Selain tempe segitiga mereka di barang nonton tempe segi Segi empat? Masya Allah. Berarti tempelnya wong pandan sari yang bamba ya bu ya. Ojo hmm. salah paham bu. Niki lagi ngerembuk tempe gedele. Alah pokoknya tempe lah. Tempe segitiga, tempe segi empat, tempe buntel, tempe contong, tempe lontrong, dan tempe-tempe lainnya. Mulane anesa wa'i madul bilad perempuan adalah cagaking negara insaluhat saluhal bilad anggara wong wadone apik jelas keluargane kuat negarane kuat Allahumma wa in fasadat fasadal bilad tapi anggere wong wadone rusak keluargane rusak negarane pun rusak naudzubillahi min makan nikmatnya orang nikah niki luar biasa ayune wong wadon kangge tiang kakung perhatiannya tiang kakung hanya untuk seorang gediku seorang istri niki nikmat nun yang pertama adalah nikmat yang kedua adalah huruf kaf kaf niku bermakna karomah kalau wahyu niku adalah diberikan kepada nabi karomah niku kanggo wali kita pun sakit kaparingan karomah asalkan benar-benar ahli ibadah benar-benar jalankan syariat agama Islam. Tapi karomahnya seorang rumah tangga, karomahnya seorang suami istri adalah timbul dari keguyup rukunan. Maka kan Nabi dikokusus khusus untuk rumah tangga. Sing jenenge yang rumah tangganan kun kalyadain wala takun kal uzunain. Rumah tangga ken nyontok guyup rukune tangan. Jangan sampai kaya dene kuping. Bu. Bu. Nuwun pangapunten. Asto kanan kali asto kiri niki benten apa sami? Jelas benten. Ning walaupun tangan kanan kali tangan kiri ini berbeda, tapi kan Nabi menggambarkan guyub rukune tangan ken dicontok rumah tangganan. Karena walaupun kanan kiri niki beda tapi kompak. Kenapa kompak? Karena estes itu sehaluan seirama jenengan menawi tindak ngone tindak katon indah mergastone kompak kompake nopo gantian ngone limbean tangan kanan ke depan yang kiri ngalaih mundur ke belakang giliran tangan kiri yang ke depan tangan kanan ngalaih mundur ke belakang saling pengertosan kompak nih ibu orang mawi diperintah jenengan kan saking pinter he dados buatan memperhatikan bisa nekaton indah ono seninya mergonggone nggone gentenan so pinjenan make kondur pengawasan astone ra gelem ngalah maju bareng lah kaya <laughs> vampir <laughs> Mboten keton indah orang ana senine, Bu. Maka ternyata maksud Kanjeng Nabi nyontokaken rumah tangga ken koyo dene tangan ketika suami di depan, istri di belakang. Ning maksud istri di belakang azan rin apa nggih Bu niku azan masjid mriki apa? samping kan niki oh iya pempar azan rin sekadap non bu ngantos dugi mirang mriki apa bu? samar-samar nggih ngentosi sing mantan genah nggih Bu <laughs> Sallu dan Nabi Muhammad Kembali Malik ketika suami di depan, istri di belakang. Maksud istri di belakang niki buat nungkang-nungkang delohom gelenggem ayam ayam tidak. Tapi istri di belakang adalah mendoakan suaminya. Setia mensupport datang seorang suami ketika anak kemundurannya seorang kakung maka boleh tangan kiri di depan ketika ono uzur halangan non seorang suami mboten sakit nyambut gawe umpami maka boleh istri ini di depan tapi istri di depan niki atas ridho izin dari suami. Dados TKW contoh. Dados TKW boleh atas dasar membantu perekonomian keluarga, tapi tetap kedah dasar ridho dari seorang suami. Saat niki tingkat perceraian niku sangat tinggi. Karena salah satu faktornya dumeh wong wadon pisang golek duit, nyepelekaken wong lanang, akhirnya pun boten harmonis, diambil jalan pintas geniku cerai. Maka niki adalah salah satu sebabnya atas tidak dasar ridho dari suami. Ketika sampun pikantuk izin dari suami maka saling pengertosan. Maka niki guyub rukune tangan ken dicontok di rumah tangganan. Karena tangan niki kompak, guyub rukune luar biasa. Asto kanan kiri walaupun berbeda tapi guyub rukun. Bukti nyata, tangan-tangan gatel orang diperintah sing kiri ngukuri sing tengen. Sak konture tangan kiri kecokot lemut ora diperintah sing tangan ngukuri sing kiwe. Nah sak umpama kok tangan kanan kiri gatel bareng, tangan kanan kiri gelem kukur-kukuran. Masya Allah luar biasa. Tiang istri lagi babaran enggal, orang bisa nyambut gawe. seorang suami reflek orang mami diperintah bantu tiang istri ya nyambut gawe ngumbai klambing godok wedang ya masak orang anak gas gas entong ering ya pawon wadon kon ora kena tongkrong ngger bar babaran. Suami niki pengertosan dan sebaliknya ketika tiang istri pun sehat teng dalam biasa lagi teng dalam kok tiang kaku lagi buatan teng, da, eh, teng dalam kok ternyata wedus moni bayang jaluk timpani ibune orang mau diperintah gawakan wakandi arit arin sawahnya srek suket uh, luar biasa Niki sing arane tiang istri, saling pengertosan tiang kakung pun akan estes itu tambah cintane mergo po. guyub rukun. Wis kompak guyub rukun asto kanan karo kiri ternyata saling mencintai. Mulai cinta ki luar biasa, Bu. Tangan-tangan niki memang kanggo barang bagus. Nyambut gawe, jabatan tangan, nampi barang, maringi barang, tanda tangan, asto kanan memang niki kanggo barang bagus tapi lebih sadar dari malah niki tangan kiri tangan kiri niki memang bagian bagiannya cleaning service bagiannya pembersihan ini podo-podo tangan kiri niki cleaning service jangan salah tangan tangan sayang banget karo tangan kiri bukti nyata tangan tengen nyambut gawe tangan tangan entuk duit tangan tangan tuku jam sing gue tangan kiri ngeres pak kiai ah gue Masya Allah pakai nyentrik sangat sampai ada ini sekeong-keong <laughs> saya biar namun ke pakai pakai aduh jadi nggak enak bahasa dengan surat tundang maning ini <laughs> selalu ada Nabi Muhammad tangan tangan sing nyambut gawe tangan tangan tuku gelang sing nganggo tangan kiri bu nikilah saling cintanya tangan sami ngertos tugasnya masing-masing tapi pun sami sadar mergo tumbuh rasa cinta dari pengertian niko dan kanjeng Nabi menggambarkan wala takun kal uzunain rumah tangga nerakena kaya dini kuping anda si matur kuping niku kakunjer piping tapi poda poda kuping kakunjer piping tapi kan bisa mentul-mentul ah, ini pak pun bapak sakit menteri-menteri napa mboten Lo ya sakit. Wae mboten sakit mentil-mentil balung atas kayak sungu malah bahaya. Gini sari serakah, garu kanan bantale soek. garu kiri kasure bedah. <laughs> Lah niku padha mentil-mentul tapi kuping ora kena ditiru. Kenapa mboten sakit ditiru? Isine dinten-dinten adu bokong. sing sebelah madhep tengen sing sebelah madhep teng kiri ora tau akur kuping kiri gatel kuping tengen ora gelem ngukuri turisine iri-irian bu dinten-dinten iren-irenan kuping kiri anting-antingan sing tengen jaluk anting-antingan sing kau suwangan rong gram sing tengen jaluknya rong gram apa-apa jaluknya kembar maka ternyata kan jenabian tuh menggambarkan keguyup rukunan itu luar biasa Karomah bisa turun saking ngarsanipun Gusti Allah untuk suami istri yang saling menjalankan tugas hak kewajibannya. Seorang suami memberikan hak kepada istrinya, istri menjalankan kewajiban benepikan untuk hak juga dari seorang suami. Nikilah kaf yang kedua adalah karomah. Yang ketiga, huruf yang ketiga adalah hak. Hak meniko bermakna hikmah Hikmah dari rumah tangga yang guyub rukun, hikmah dari keluarga yang saling mencintai adalah melahirkan generasi ingkang dipun didik, dipun dasari kanti agama. sholat boten ketinggalan, ngajine diperhatikan, buta-buta didasari akhlakul karimah, budi bakar tinggal luhur, sopan santun, angga ungu tata krama ingkang melahirkan generasi ingkang saya sakit memberikan manfaat datang sa lingkungan sa pun amin Allahumma omong pun jam pinten ya gitu jam jam sedasa jam sedasa menurut waktu Indonesia Pandansari oh dados teng Pandansari ikut jamnya mundur jadi sari nggih pada pinter pinter wae ngapusi jam 10 <laughs> badhe diterasaken dan mboten ditambahi napa mboten biasanya tambah waktu nih tambah nih. buite sanes kula sanjang Pak Khairuddin neng pada marai selalu <laughs> ala Nabi Muhammad jujur mawon niki panggung pertama saya hari ini saking mereka kalau pindah wonten Purwokerto Utara saking Purwokerto Utara jam 1 sampai dengan selesai mangke jam wolu dalu kalau ngisi teng ulu jami pemalang terus kalau deki satu hari minimal tiga panggung maksimal 4 sampai 5 panggung saat dinten. Wingi pagi kalau teng Tegal, sonten nggih teng Pemalang kota, dalune wonten ing Sampang Cilacap. Dados dinten-dinten alhamdulillah berjalan ngaten. maka pangapunten sangat nuwun sewu niki dipun bagi-bagi waktale. Oke niki juga sampun jam 12. Kula nggih bingung arep diterus naya salat duhur, ora diterus nambah amplopku dikurangi. Bercanda Pak Khairuddin. Panikian obatnya seneng guyonan Bu. Nun sewu sangat tak Yai. Kula bocah seneng glewean. Eh mbok pilih iki kok ngajine ana guyonane ya muga-muga guyon kanggo ibadah Allahumma. Lan iki belajar ngisi pengajian dari sejak kelas 3 SD walaupun biasa ngisi-ngisi pengajian sampai ngantos dugi sak alhamdulillah kula umur 8 tahun pun mulai ceramah ngantos dugi sak umur kula sampun genep 22 tahun saya kelahiran asli desa Gentasari, Kecamatan Korea Utara. Ya merongos-merongos kakinya wong Korea aja salah. <laughs> Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Saya kelahiran tanggal 27 September 1995. Dados kula nembe mawon genep rolikur tahun punjul telung dina. Alhamdulillah kula tesih sinau tesih tak alum tesih ngaos tenggene IAIN Purwokerto. Semester 9 sakniki lagi ngarep skripsi ning ora rampung-rampung. <laughs> Warga ditinggali terus dados akhirnya terbengkelai niki skripsi kula tapi alhamdulillah dosen kami sangat pengertosan kiai-kiai kami pun selalu bantu ke kawula melalui kula mangkat teng kampus pasti kula diskusi sarang kalian Pak dosen-dosen kami nyontam ping barokah pun panjenengan tahun 2014 saya atas SMS pun panjenengan sing akhirnya klebih kantuk rahmat saking Gusti Allah akhirnya sakit kejuara satu aksi Indosiar tahun 2014 kulo semanten dan ternyata alhamdulillah di tahun ini kula kembali nampi amanah gini ku tidak hanya mewakili Cilacap tapi kula mewakili atas nama jenengan atas nama Indonesia lomba dai tingkat Asia meliputi empat negara gini ku negara atau kaget jenengan tepuk tangan <laughs> tepuk tangan Rosa biasa nutuki sih <laughs> Alhamdulillah uh, kula mewakili Indonesia kangge melawan maupun timangan Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Kula mboten nyuwun, kula mboten daftar nggih mboten, seleksi nggih mboten, audisi pun tidak, casting pun nggih mboten. Tapi kula niku dipun pilih secara langsung saking panitia aksi Asia dengan turunnya surat resmi yang datang langsung dari Jakarta Pusat ngantos dugi kubuke kula. Niku mohon sangat mendadak bu Wong kula mangkat sedere Ramadan niku dua minggu Dua minggu sedering Ramadan saya harus menggagalkan 19 panggung pengajian Kulo gagal akan kabeh Jane ya eman-eman pak Udah eman-eman amplop e? Eman-eman melas Panitan niku ngundang kulo rata-rata niku minimal ngundang kulo Gasik niku sakit pikantuk jadwal 4 bulan sak deringi Niku aman aman malik 6 bulan ataupun satu tahun sak derenge niku aman tapi kalau yang nun sewu nih kurang tiga bulan dua bulan niku kudu manut wekdal kosongi kulo. dados mboten saged waktu sing dikersakaken jenengan tapi kedah manut sak kosong wektale kula ngaten niku maka sing akhire e, bulan Rabiul Awal eh Rabiul Awal pas bulan Syakban pas bulan Syakban niku anu mboten kebagian rojat akhirnya mlebet syakban Saban 19 panggung kula galak gagalaken roto-roto nggih kecewa tapi kepripun malih menika tugas mangkat kalau kita Jakarta kita kumpul dengan empat negara totalnya dari setiap negara mengirimkan enam peserta 24 orang totalnya 24 orang niku rata roto wis lulusan saking Kairo saking Mesir Al Azhar Iskandariah bahkan Moroko, ibaratnya lulusan niku wis rata-rata S2 bahkan jenjang S3 lan nyong S1 rampung-rampung akhirnya dadi S dawet <laughs> tapi insya Allah kula tetapnya kasih sekolah karena harus timba kutu marani sumur kutu selalu ngaji ngaji dan ngaji maka alhamdulillah kula modal nekat menghitung aksi aksi Asia ya, karena kula niki dom lapager jangankan ilmu keunggulan pun apa-apa saya tidak saya miliki barengatan 24 orang disaring 12 disaring 9 disaring malih menjadi 6 besar saya masuk lolos sampai 6 besar ketika 6 besar nyenggone mikir tambah nemen kudu mikir materi ceramahnya tapi kalau mikir ingat senyong ndoge tukang ngarit kok oh, ngasih gutul nambah sarkin endog kepriwe <laughs> sing tak pikir nih niku ngaten lho Pak ingat aku ya anaknya tukang ngarit bapak kok ngasih gutul sar ternyata barang kalau pikir malih saya sampai sar ternyata adalah berkat doa saking jenengan karena saya yakin wingi teng aksi Asia pas bulan Ramadan ketika sahur jaringan meriksa kula leres jaringan deg-degan leres padahal nyungut anak Erika tapi walaupun tidak ada sangkut paut darah apapun tapi jangan ikhlas meriksa kula bahkan dongakakan kula itulah sumber kekuatan saya maka ketika 6